Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Yang ketiga, atariku dini yang mufariq bil jamaah, yang meninggalkan agama, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Sampai kita pada ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata beliau maksudnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikatakan di sini lan la yustabahu damul muslim illa bi ihdatsalah. Makna hadis adalah tidak dimubahkan darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Imma an yatruka dinahu. Bisa jadi karena dia meninggalkan agama, murtad, yufarid jama'atal muslimin, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dan ini makna yang tepat dari para ulama. Adapun sebagian kelompok-kelompok khawarij menambahkan atau menafsirkannya yufarik jamaah muslimin itu memisahkan diri dari jamaah harusnya keluar dari jamaah keluar dari jamaah kata mereka keluar dari organisasi keluar dari organisasi artinya membatalkan bayat maka kelompok NII mengatakan kalau orang yang keluar dari NII kafir halal darahnya. Kelompok jamaah muslimin, jamus, LDII juga sama. Keluar dari kelompoknya kafir, halal darahnya. Demikian pula kelompok-kelompok Islam jamaah dan sejenisnya, ISIS, siapa yang keluar dianggap halal darahnya. Sehingga bahkan tokoh yang sudah memiliki jabatan di ISIS, ketika dia diketahui meninggalkan jamaahnya, lari dibunuh oleh mereka. Bahkan dengan keji, dengan dibakar atau dengan diledakkan, ada yang dengan dilindas, dengan tank. Ini semua karena mereka menyatakan tidak halal adalah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Di antaranya yufarikul jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Dianggap maknanya memisahkan diri dari kelompoknya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam para ulama semua memahami imma an yatruka dinahu wa yufariq jama'atul muslimin. Bahwa yang dimaksud meninggalkan agama murtad meninggalkan kaum muslimin. Jadi jamaahnya adalah jamaatul muslimin. Yang dimaksud jamaah adalah jamaatul muslimin. Kalau saja diartikan seperti mereka maksud keluar dari jamaah, maka niscaya akan jadi empat. Pertama, Kaibuzani, kedua nafsu bin nafsi, yang ketiga murtad, yang keempat keluar dari jamaah. Padahal yang dimaksud keluar dari jamaah adalah murtad. Yang dimaksud murtad adalah keluar dari jamaah. Berarti di sini dalam bahasa Arab disebut atfu bayan. Atfu bayan itu seperti badal mirip tapi fungsinya menjelaskan. Dia keluar dari agama yaitu meninggalkan kaum muslimin. Ini meninggalkan kaum muslimin adalah murtad keluar dari Islam. Itu maknanya. Padahal dia satu. Kalau dua akan dikasih wow atau akan dikasih huruf wow dan lihat di hadisnya at-tariku lidinihi apakah ada wow wal mufariq lil jamaah yang sahih riwayatnya tidak ada wow pertama asaibuz zani kemudian ada wow wan nafsu bin nafsi dan jiwa dengan jiwa. Berarti kedua. watarik dan yang meninggalkan agama. Terus ada waw enggak? Tidak ada waw. Tetapi al mufarik alif lam. Jadi yang mensifati at atarik At-tarik lidini yang meninggalkan agama yaitu yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Sehingga tidak ada waw. Maka itu adalah satu perkara, bukan dua perkara at tariq al-mufarik. At-tarik lidini al-mufarik lil jamaah. Yang meninggalkan agama yaitu yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Baik. Fayu'khad minhu maka diambil dari hadis ini imma an yazni wa huwa muhsan bisa juga yang kedua berzina dalam keadaan sudah pernah menikah wa imma an yaqtul nafsan bighairi haq atau karena membunuh seseorang tidak karena kebenaran maka ini pun harus dikesas fayuqad minhu maka diambil dari sini anna qatlal muslim la yustabah bahwa membunuh seorang muslim tidak dibolehkan walaupun jengkelnya seperti apa walaupun marahnya seperti apa walaupun emosi setinggi langit tidak boleh dibunuh seorang muslim illa bi ahad salah satu anwa kecuali dengan tiga jenis terkedin meninggalkan agama wa iraqati damil muharram menumpahkan darah orang yang haram untuk dibunuh intihakul farjil muharram dan yang ketiga adalah melanggar kehormatan berzina fahadhil anwa' ats thalatha hiya allati tubihu damal muslim tiga perkara inilah yang membolehkan seorang muslim untuk dibunuh tanpa yang lainnya. Fa intihakul farjil muharram. Adapun melanggar kehormatan yang haram, faqad dzakara fil hadis. Disebut ke dalam hadis. Annahu zina ba'da al-ihsan. Bahwa yang dimaksud adalah zina setelah ihsan. Setelah ihsan adalah setelah dia pernah menikah walaupun juga cerai apalagi ada istrinya. Kenapa saya katakan apalagi? Karena dia sudah punya saluran yang halal. Duda saja, walaupun dia tidak punya lagi saluran, artinya dia dimaklumi dalam keadaan dia kehausan demikian, tetap dia dirajak karena dia pernah menikah dan dia sudah tahu. Yang dikecualikan adalah mereka-mereka yang berzina dalam keadaan belum pernah menikah maka dicambuk seratus kali wa dan diasingkan. Dan demikian disebutkan dalam Al-Qur'an. <clears throat> Wahai hadha a'lam ala wajhil misal. Fa al muhsan qad tammat alaihi an-ni'mah binaili hadhihi syawabin nikah. Dan ini wallahu alam sebagai permisalan, percontohan. Fa al muhsan qad tammat alaihi Karena orang yang muhsan yang pernah menikah sudah sempurna kenikmatan atasnya dan dia sudah merasakannya. Binail hadhihi syahwah bin nikah. Artinya dia sudah pernah merasakan kenikmatan syahwat dengan nikah. Faiz ataha ba'da dhalik min farjin muharram alaih kalau dia melakukan zina melanggar kehormatannya yang haram dalam keadaan sudah pernah merasakan yang halal ubi hadamu maka dibolehkan untuk dibunuh ditumpahkan darahnya dengan rajam wa qad yantafi syartul ihsan dan sudah eh, sempurna syaratnya yaitu ihsan fayakhlufuhu syartun akhar maka diganti dengan syarat yang lain. Waqad yantafi syaratul ihsan. Kadang-kadang syarat ihsan misalnya tidak ada. Fayakhlufuhu syaratun akhar. Maka ada syarat lain. Wahuwa kaunul farj la yustabahu bihal. Yaitu keadaan farji yang tidak dibolehkan, tidak dihalalkan bagaimanapun juga. Imma mutlakan bisa jadi secara mutlak seperti liwat, homo, atau fi haqqil wati atau pada orang yang mengerjai dari gai kaman wati'a dzata muharram bi'aqdin au ghairihi maka dia sama hukumnya seperti orang yang menzinahi wanita yang haram dengan akad ataupun tidak dengan akad فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحسان wa khalafan anhu maka syarat ini apakah menggantikan syarat ihsan atau tidak ini dibahas oleh para ulama mudah-mudahan dipaham permasalahannya kalau zina sudah jelas syaratnya ihsan sekarang kalau dia tidak mos tidak mosa tapi melakukan sesuatu yang nilainya tingginya naudzubillah buruknya busuknya sama dengan orang yang berzina padahal sudah pernah merasakan nikmat yang halal. Apa itu? Dia mengerjai yang tidak pantas dikerjai. Menzinai yang tidak pantas dizinai. Zina sama wanita ya, itu hukumnya kalau sudah pernah muhsan dirajam. Kalau belum muhsan dicampur. Dalam keadaan yang dizinai wanita lawan jenisnya dan pasangannya. Artinya pasangan yang diciptakan oleh Allah Taala. Tapi karena tidak pakai akad, dihukum. Bagaimana dengan mereka yang mengerjai yang tidak pantas dikerjai? Yaitu laki-laki sama laki-laki. Atau seorang mengerjai seekor keledai. Atau mengerjai sesuatu binatang-binatang lain. Bagaimana? Apakah itu mewakili syartul mahsan? Hadha huwa muhallan niza'. Disinilah letak pertikaian di antara ulama. Wal ahaditsu dalalatun ala annahu yakunu khalafan anhu. Sedangkan hadis menjawab bahwa yang demikian sama khalafan anhu, pengganti dari syarat muhsan. Tapi kenapa seorang yang muhsan dirajam, yang tidak muhsan tidak dirajam? Apa bedanya? Ini berzina, sama-sama zina. Yang muhsan, yang pernah menikah dirajam yang tidak pernah menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kenapa dibedakan? Dibedakannya karena ini maksiat yang besar tapi lumrah. Ini tidak lumrah. Sudah tahu, sudah pernah dapat dari Allah kenikmatan halal. Kenapa cari yang halal? Amin. Sekarang ada orang belum pernah menikah. Tetapi dia menzinai sesama jenis A'udzubillah. Ini sama dengan yang ini apa sama dengan yang itu? Kata para ulama sama dengan yang ini. Yang muhsan tadi. Walaupun dia belum pernah menikah. Mengapa? Karena yang dia kerjai bukan yang lumrah untuk dikerjai. Seperti tadi, sahwat laki-laki pada perempuan wajar. Pemuda ya. dengan pemudi. Tergoda ya, memang begitulah Allah ciptakan. Kalau dia bisa menahan itu orang yang mulia, tapi kalau dia tidak bisa menahan, cambuk seratus kali. Jadi tagrib wa'af dan diasingkan. Tapi ini sudah dia diciptakan laki-laki, menzinai laki-laki, sudah zina kepada yang tidak pantas, yang tidak wajar. Tidak Allah ciptakan untuk dia. Ini barakallahu fikum. Disebutkan bahwa hadis menyatakan sama, menggantikan sifat ihsan. Artinya apa? Artinya dibunuh. Artinya halal darahnya wa yaktafi bihi fi ibahatid dam. Maka yang demikian cukup untuk dihalalkan darahnya walaupun belum pernah menikah. Mau pernah nikah, mau nggak pernah nikah kalau dia itu mensodomi anak-anak maka dia dibunuh. Baik. Yang kedua, wa amma safkud damil haram. Yang kedua, menumpahkan darah yang haram yaqumu fitan al ila sabkid Pertanyaannya sekarang, permasalahannya, apakah sama? Seorang yang itaratul fitan menebarkan fitnah, provokasi al-muaddiyah yang membawa untuk pertumbuhan darah. Jadi ini yang membunuh atau orang-orang ini yang bunuh, ini yang Udah bunuh aja oh, yang mau panas manasi Apakah yang panas manasi untuk menumpahkan darah ini termasuk sama hukumnya? Contoh kata friqi jama'atil muslimin seperti provokator yang memecah belah kaum muslimin. Kelompok A diprovokasi untuk memusuhi kelompok B. Itu wahabi, teroris, halal darahnya. Kemudian bangkit mereka menyerang muslimin yang satu. Terjadi pembunuhan sekian banyak. Apakah si provokator ini hukumnya sama sebagai pembunuh? Seperti yang memecah belah jamaah kaum muslimin, wasyaqqal asa yang memetah, mematahkan tongkat persatuan. Asa maknanya tongkat. Tapi seringkali dari pembahasan seperti ini kalau asa itu maknanya tongkat persatuan. Istilah bahasa Arab syaqqal asa mematahkan tongkat maknanya memecah belah persatuan. Wal mubayah li imamin thanin atau membayat imam yang kedua. Ini sudah ada imam penguasa, dia bikin penguasa baru. Persis seperti kelompok ISIS atau teroris. Mereka bikin imam sendiri, mereka bayat sendiri, dan mereka tidak merasa kalau mereka punya imam. Wadallal kuffar ala auratul muslimin atau bentuk berikutnya menunjukkan pada orang kafir kelemahan kaum muslimin kalau ente mau merangi mereka jam segini sampai jam segini atau ente begini begini nanti aku begini aku sebagai uh, mata-matanya orang kafir disinilah letak pertikaian atau perselisihan bukan pertikaian maaf eh, kata yang tidak tepat kalau pertikaian para ulama tidak bertikai eh. mahalun niza disinilah tempat perselisihan para ulama Wa ruya an Umar ma yadullu ala ibahatil qatl bimithli hadha. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang menunjukkan orang ini ibahatul qatl, boleh dibunuh. Ini yani oleh penguasa hukumnya dibunuh. Bimithli hadha, dengan sebab-sebab yang seperti itu. Kalau sudah terjadi, artinya benar-benar terjadi pembunuhan. Kalau baru fitnah tapi tidak terjadi pembunuhan beda. Sekarang terjadi pembunuhan. Kenapa? Ternyata karena provokasi si fulan. Maka si fulan ini juga ikut dikisos. Ikut dikisos bersama yang langsung membunuh, yang langsung membunuh jelas ya. ada buktinya. Tapi provokatornya juga dekat diriwayatkan dari Umar juga dibunuh. Wa kadzalika syahrus silah li talabil qatli. Demikian pula menghunuskan pedang untuk mencari atau untuk membunuh. Hal yaqumu maqam al-qatl fi ibahati dam amla wabnu Zubair wa Aisyah ra'ayahu qa'iman maqam al-qatl haqiqi fi dhalik. Orang mau bunuh. Wah, anak bunuh dia. Ini pedangnya, ambil. Bunuh dia. Ya. Masih pedangnya. Ini juga disebutkan dari pendapat dua sahabat Ibn Zubair dan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW berpendapat ra'ayahu keduanya berpendapat bahwa itu qaiman al qatl sama dia menduduki kedudukan pembunuhan karena dia yang memberinya memberi alatnya Wa kadzalika qat'u tariq bi mujarradihi. Hal yubihul qatl am la? Demikian pula kalau merampok bi mujarradihi. Bukan merampok dengan membunuh itu sih jelas membunuh ya. Bahkan hukumnya tambah. Di samping dibunuh, dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Itu hukum perampok. Ini bukan orang di padang pasir dirampok semuanya makanannya, airnya. Ya mati dia. Pasti mati. Ya. Di padang pasir tidak akan bisa hidup mereka tanpa air. Ya. Sedangkan perompak-perompak itu merampasnya dan kemudian pergi. Ya. Maka yang demikian juga membunuh, termasuk membunuh. Maka dikatakan dengan kalimat yubih atau dibolehkan untuk dibunuh. Kadzalika qat'ut tariq bimujarradihi. Demikian pula merampok kalau cuma merampok atau tidak membunuh tapi menyebabkan dia terbunuh karena di padang pasir mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yubihul qatl am la? Li'annahu madinatun li safki dima al-muharramah. Wa fawqallah eh, wa qaulullah ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin. Siapa yang membunuh jiwa tanpa kisah atau bukan karena kisah. Au fasadin fil ardi atau membuat kerusakan di muka bumi faka'annama qatalan nasa jami'an maka dianggap dia eh, membunuh manusia secara keseluruhan yadullu ala annahu innama yubahu qatlun nafas bisyai'aini ayat tadi berbunyi siapa yang membunuh jiwa bukan karena jiwa ini bukan karena kisah atau kerusakan artinya apa artinya orang yang diancam oleh Allah itu karena dia membunuh tapi bukan karena dua sebab ini. Apa dua sebab ini? Pertama, kalau karena pembunuhan, karena kisah, makanya tidak dihukum. Wasani bil fasadi fil ard. Sekarang yang kedua adalah karena perusakan di muka bumi. Wa yadkhul fil fasad fil ardi hiram warriddah dan termasuk kerusakan di muka bumi adalah merusak, memerangi atau murtad. Wazina termasuk juga zina. Faina dzalika kullih dan fil Semua itu merupakan kerusakan di muka bumi. Murtad juga kerusakan di muka bumi. Zina juga kerusakan di muka bumi. Demikian pula haram. Peperangan-peperangan atau memerangi manusia. Wa kadzalika takarrur syurbul khamr. Termasuk kerusakan adalah berulang-ulang minum khamr. Karena kalau sekali, dua kali hukumnya canduk. Tapi kalau terus-menerus israr alaih wa huwa madinnatu safkid dima'il muharramah akan membawa pertumpahan darah juga orang yang minum khamr tidak terkontrol sini Bisa memukul orang, bisa membunuh orang, bisa segala macam. Artinya tu sakit dima al muharramah. Memungkinkan untuk membunuh orang lain. Maka kalau dia tidak mau berhenti israr, maka akan dihukum bunuh oleh penguasa. Apa dalilnya? Ayat yang sama, tetapi dari sisi fasadnya. Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin. Ya. Nah, اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده ثمانين telah sepakat para ulama dari kalangan para sahabat di zaman Umar tentang hukum hadnya yaitu 80 kali cambukan pemabuk orang yang minum khamr dihukum tamanin jaldah 80 kali cambukan. Wa ja'alu sakr madinatul iftira wal qadfi al mujib li jaldi Mereka menjadikannya atau menganggapnya mabuk itu sama seperti orang yang menuduh orang lain dengan zina tanpa bukti itu juga dihukum 80 kali cambukan sama dengan eh, orang yang mabuk tadi yaitu 80 kali cambukan. Walamma qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi. Ketika datang utusan dari Bani Abdul Qais kepada Nabi SAW wa nahahum 'anil ashribah wal intibad fi dhuruf ketika Nabi larang mereka untuk minuman-minuman keras, minuman khamr wal intibad fi dan membikin nabil nabil itu sejenis khamr qala disebutkan dalam hadis itu inna ahadakum la yaqumu ila ibni ammihi yakni idza syariba fayatribuhu bis sayf hendaklah salah seorang kalian bangun untuk menghukum ponakannya saudara pamannya atau misannya kalau minum khamr fayadrib bisayf maka pukullah dia dengan pedangnya wa kana fihim rajulun qad asabatuhu jirahatun min dalik wa kana yakhba'uha haya'an minan nabi SAW tiba-tiba ada seseorang yang terluka karena hal itu karena saudaranya sendiri yang sudah menghukum kalau orang lain yang menghukum nanti saudaranya akan merasa dendam sehingga saudaranya sendiri hukum dia dengan pedangnya sehingga ada yang terluka dan menutupinya malu pada Nabi SAW karena dia pernah minum khamr Fahada kulluhu yarji' ila ibahati bil qatl iqamatan dhanil qatli maqama haqiqatihi. Di sini menunjukkan bolehnya membunuh seseorang karena sebab yang memungkinkan dia membunuh walaupun belum terjadi pembunuhan seperti perampokan tadi di padang pasir. Belum terjadi pembunuhan tapi sudah kemungkinan besarnya dia mati. Walaupun ada kemungkinan hidup, tapi kemungkinan besarnya mati. Demikian pula Homer. <clears throat> Sepertinya hadis tadi nahadukum la yaqum illa abna Amihi yani idza syariba fayadrib bis Demikian pula orang yang mabuk, seperti yang dimaksud bukan hukuman tadi, Artinya bisa jadi seseorang akan membunuh saudaranya karena homer. Bisa jadi seseorang akan membunuh saudaranya sendiri dengan pedangnya karena homer. Berarti dihukum homer tadi karena dia memungkinkan terjadi pembunuhan dengan sebab homer. Lakin hal nusikha dhalik apakah itu mansuh atau tidak baqin ada huwa mahalun niza disinilah terjadinya perselisihan para ulama yang jelas setelah turun ayat ya, bahwa hukum khamr atau minum khamr adalah hukum had dengan dicambuk 80 kali cambukan sedangkan zina yang belum muhson 100 kali dengan tagribu am. Baik, yang ketiga terkudin meninggalkan agama. Wa amma tarkud din, adapun meninggalkan agama, wa mufaraqatul jamaah, yaitu meninggalkan jamaah kaum muslimin. Fama'nahu al-irtidad. Maknanya adalah murtad an dinil muslimin. Murtad meninggalkan agama kaum muslimin. Walau syahadat ini, walaupun dia pernah mendatangkan dua syahadat. Falau sabballahu wa rasulah, kalau dia mencerca Allah dan Rasulnya, wa huwa muqirrun bisyahadatain dan dia dalam keadaan menegaskan mengikrarkan dua kalimat syahadat ubiha damu dihalalkan darahnya lianahu qad taraka bidzalika dinahu karena itu telah meninggalkan agamanya mencerca Allah dan Rasul seperti ucapan-ucapan PKI sekarang tetapi kadang menamakan dirinya Islam liberal PKI gaya baru ada yang berbicara ada yang berbuat yang berbuat dengan memperolok-olok sholat satu madep ke sana, satu madep ke sini satu bergaya seperti orang yang sedang zina yang sedang sujud dikerjain di belakangnya itu semua kekafiran murtad keluar dari Islam yang kedua dengan lisan. Ucapan-ucapan hadis-hadis Rasulullah SAW itu sungguh menggelikan. Membuat saya tertawa. Bila akhirnya kalamnya yang naudzubillah mencerca ucapan Rasulullah SAW, maka dia juga kafir. Murtad keluar dari Islam. Apalagi yang menyatakan bahwa Nabi Nuh, eh, Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan sebagai nabi kriminal. Kafir. Atau menyatakan bahwa Nabi yang bersama Nabi Musa, Nabi Khidir eh, dikatakan Nabi kriminal eh, karena membunuh seorang anak. Ini semua barakallahu fikum adalah kekafiran-kekafiran. Maka walaupun dia pernah mengucapkan syahadatain batal dengan ucapan tersebut. Gugur dengan ucapan tersebut. Bolehkah ditumpahkan darahnya? Nah, hukumnya menurut pengu Islam penguasa memanggilnya dan meminta dia taubat tiga hari. Wa intaba wa illa duribat unuquh. Kalau dia mau taubat, kalau tidak maka dipenggal lehernya sebagai murtad. Wa kadzalika law istahana bil mushaf. Demikian pula kalau menghinakan mushaf. Walqahu fil qaduran. Dihinakan, diinjak misalnya atau kemudian dibuang ke comberan ke kotoran kotoran dengan sengaja memang ingin menghinakan au jahada ma yu'lam min ad-din darurah atau menolak menentang apa yang sudah diketahui dalam agama secara aksioma yang tidak ada lagi kemungkinan orang tidak tahu seperti apa sholat dia menentang sholat maka dia kafir wa wa ma asbaha dzalik dan yang sejenis itu mimma yukhrij minad din dan lain-lain yang mengeluarkan dari agama maka la yahilu dam muslimin illa bi ihda salah satunya adalah ini tidak halal adalah kaum muslim kecuali kalau dia murtad mencerca Allah dan Rasulnya mencerca agama menghinakan mushaf atau dia dalam keadaan e, <clears throat> menentang salat atau menentang rukun-rukun Islam wa huwa yaqumu maqama dhalik tarku syai'in min arkanil Islam maka yang menduduki kedudukan ini juga sama hukumnya adalah orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam. Bunyal Islam wa ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Kalau salah satunya runtuh, maka akan runtuh bangunan Islam. Runtuh bangunan Islam itu berarti kafir. Karena bangunan Islamnya runtuh. Karena pondasinya rusak. Hada yang bani ala annahu hal yukhrij minad din bil kulliyah bidzalika amla. Pertanyaannya sekarang bukan menentang. Kalau menentang sepakat menentang sholat, menentang puasa, menentang zakat, menentang haji. Hukumnya murtad, keluar dari Islam. Sekarang yang ditanya oleh beliau dengan tanda tanya, hal ya maqama dzalik Sekarang apakah sama hukumnya kalau orang itu meninggalkannya? Bukan menentang, meninggalkan. Di Disinilah permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Meninggalkan sholat, bukan menentang sholat, meninggalkan sholat. Kafir atau tidak kafir? meninggalkan puasa. Kafir atau tidak kafir? Ada orang di jalan tidak puasa Ramadan, ah kafir. Atau tidak? Ini permasalahan. Hada bani ala annahu hal yukhrij min hal yukhraj min ad-din bil kulliyah bidzalika amla. Ini dibangun di atas pertanyaan, apakah orang itu keluar dari agama secara keseluruhan atau tidak? Faman ra'ahu khurujan anid-din di antara orang yang berpendapat keluar dari agama karena indahu katar kesyahadatain maka dia menganggap sama meninggalkan syahadat rukun Islam yang pertama kan syahadat meninggalkan syahadat kafir demikian pula meninggalkan rukun kedua salat ya kafir juga demikian pula meninggalkan rukun yang lain sama-sama kafir kata mereka karena sama-sama rukun syahadat juga rukun salat juga rukun puasa juga rukun ila akhirih Wa man lam yarahu khurujan Adapun pendapat mereka yang tidak menganggap keluar dari agama, ikhtalafu mereka berselisih hal yulhaq bitarikid din fil qatl likauni taraka ahad mabani islam amla likaunihi lam yukhraj minad din kalau yang beranggapan keluar dari agama selesai berarti murtad kalau murtad sudah tahu hukumnya hukumnya tiga tadi tidak halal darah seorang kecuali tiga yang ketiga meninggalkan agama Itu dibunuh sekarang mereka yang beranggapan kalau itu tidak mengeluarkan dari Islam, meninggalkan sholat tidak kafir, meninggalkan puasa tidak kafir, meninggalkan zakat tidak kafir lah akhir. Akhirnya mereka berselisih kalau begitu meninggalkan sholat dibunuh tidak? Nah itu masalahnya. Kalau begitu orang yang meninggalkan puasa halal darahnya atau tidak halal darahnya? Atau yang meninggalkan zakat halal darahnya atau tidak halal darahnya? ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في القتل الداعية إلى البدع beliau tidak rincikan pendapat para ulama padanya <clears throat> yang jelas sudah pernah disinggung pembahasan masalah ini masalah takfir orang yang meninggalkan sholat bagian ulama menyatakan kafir sebagian menyatakan tergantung apakah dia meninggalkannya dengan menentang atau meninggalkannya takasulan. Kalau dia meninggalkannya bermalas-malasan, iya iya iya wajib, iya nanti saya sholat, ada sholat insya Allah, insya Allah. Bukan orang yang mengatakan saya tidak mau sholat, anak kafir nggak, kafir dia. Karena sengaja menentang sholat. Ini dia, ya wajib menantang kerja insya Allah, mundur mundur mundur, lupa lagi, nggak kerjakan lagi. Orang yang seperti ini menurut para ulama tidak kafir, karena dia masih memiliki etikat, masih memiliki keyakinan mau mengerjakan demikian pula yang lain. Tetapi masalah qatl yang sedang kita bahas, masalah pembunuhan, apakah halal darahnya? Kata para ulama mereka dipaksa untuk salat. Sebagaimana mereka dipaksa untuk zakat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Perangi mereka. Perangi mereka orang-orang kafir. Tetapi kalau intabu, kalau mereka taubat, wa aqamus salam wa atawuz zakat, kalau mereka taubat mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, fakhallu sabilillah. Maka jangan diperangi. Jadi jangan diperanginya kalau sudah salat dan mengeluarkan zakat. Sebab kalau puasa tidak diketahui. Kalau diancam pembunuhan mereka semua akan bilang puasa. Dalam keadaan di rumahnya mungkin tidak puasa, tidak bisa diketahui. Tapi salat paksa. Harus salat. Zakat ditagih. Mana zakat? Diaudit hartanya, itu. Keluarkan zakat. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan para sahabat dengan para sahabat. Artinya ijma. Memerangi orang yang tidak mau bayar zakat sampai mau bayar zakat. Walaupun kecil. Karena bukan masalah kecil. Masalah penentangan terhadap rukun dari rukun-rukun Islam. Baik. Sekarang permasalahan berikutnya. Wa min hadzal bab ma kalau katsirun minal ulama. Dalam bab ini juga sekarang pembahasannya bagaimana dengan dibunuhnya seorang dai yang mengajak kepada kebid'ahan, kesesatan. فإنهم ila إلى أن bil شبيه an an-din. Sebagian mereka melihat para ulama bahwa yang ini mirip sama dengan orang yang keluar dari agama. huwa dari'atun wa wasilatun ilaih. Karena kebidahan itu adalah dari'ah, jalan menuju kekafiran. Murtad apa hukumnya tadi? Dihalalkan darahnya. Tapi sekarang bukan murtad, tapi mengajak ke arah murtad. Kenapa? Dikatakan mengarah ke arah murtad karena seluruh kebid'ahan membawa kepada kekafiran. Ujung-ujungnya tasyayyur adalah menuhankan Ali bin Abi Thalib atau menuhankan para imam 12. Syariat itu syariat mereka, bukan syariat Allah Taala. Demikian pula ujung-ujungnya sufi wahdatul wujud menyatakan dia menyatu dengan Allah. Saya adalah Allah, kafir juga. Ujung-ujungnya aklani jadi ateis. Lihatlah liberalis sekarang. Udah sama dengan komunis. Apa bedanya? Tidak penting agama itu tidak penting dicampur aduk sama mereka dan dibikin gampang semuanya karena memang tidak percaya sama agama manapun. Semua kebid'ahan membawa kepada kekafiran. Maka istilah para ulama al-bid'atu baridul kufur. Kebid'ahan itu adalah jembatan menuju kekafiran. Kebid'ahan adalah jembatan menuju kekafiran atau pos yang membawa kepada kekafiran atau istilah di sini zari'atun wa wasilatun ilai Jalan wasilah menuju pada kekafiran. Berarti bagaimana orang yang mengajak kepada jalan kekafiran? Istafa bidzalika wa lam yad'u ghairahu kana hukmuhu hukmal munafiqin idza istaghfau. Fa in istaghfa kalau dia sembunyi-sembunyi dengan itu walam yad'u ghairah tetapi tidak ngajak orang lain tadi kalau yang ngajak orang lain sudah disamakan orang yang murtad dengan orang yang mengajak kepada jalan kekafiran sama hukumnya berarti tokoh-tokoh penyesat umat boleh dibunuh oleh penguasa apa contohnya sudah banyak di zaman para ulama para khulafa fasidi <clears throat> bagaimana dibunuhnya uh, Ja'ad bin Dirham bagaimana dibunuhnya Jaham? bagaimana dibunuhnya sekian banyak tokoh-tokoh mubtadi' pembawa kesesatan. Dahu dahayakum fa inni mudahhin bi ja' bin Dirham. Silakan sembelah-sembelahan kalian, aku akan menyembelih Ja'd bin Dirham. Kata khalifah ketika itu. Qala Bagaimana kalau sembunyi-sembunyi? Tadi kan dai, tokohnya, bukan anak buahnya. Kasihan anak buahnya tertipu kadang-kadang. Ini dainya yang dimaksud. Tapi bagaimana orang yang sembunyi-sembunyi dan dia tidak mengajak orang lain, tapi punya pemikiran sesat? Maka hukumnya seperti hukum munafikin. Bagaimana munafikin? Nabi tidak satu tidak membunuh. Khawatir disangka membunuh muslimin. Wa ila dhalik, tetapi kalau dia mengajak kepada jalan sesat itu, taghallaba jurmuhu berarti sudah mulai parah dosanya bi ifsadi dinil ummah karena merusak agama umat wa qad sahha an Nabi sallallahu dan telah sahih dari Nabi sallallahu urusan itu bi qitalil khawarij wa qatlihim apa buktinya apa dalilnya dalilnya Nabi sendiri membunuh atau memerangi khawarij atau kalaupun tidak memerangi secara langsung Nabi menyatakan lau adraknahum kalau aku temui mereka, laqatalnahum qatla'an, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'ad oleh Allah taala. Aku akan perangi mereka. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan sejelek-jelek bangkai adalah bangkai mereka. Qad ulama fi hukmihim. Ada sedikit perselisihan di antara para ulama tentang hukum mereka. Tetapi kalau dai-nya sudah sepakat, adapun apakah mereka diperangi secara umum, ikhtilaf ulama. Sebagian mereka wallahu taala alam menyatakan diperangi mereka sampai mau kembali. Artinya bukan di hukum seperti orang murtad, hukum mati, bukan tetapi diperangi sampai mau berhenti dari perbuatan mereka. Allah Ta'ala ta'ala bisawab. Faminhum man qala hum kuffarun fayakunu qatluhum likufrihim. Jadi diperanginya mereka pun karena apa? Ada berbeda lagi di antara para ulama. Sebagian mereka menyatakan hum kuffar, mereka kuffar. Maka mereka diperangi karena mereka kuffar. Wa minhum di antara mereka berkata, "Innama yuqtaluna li fasadihi fil ard." Mereka diperangi karena merusak di muka bumi. Bisat kidima'il muslimin. Seperti mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ini kaum Khawarij. Nabi memerangi mereka. Berarti sepakat para ulama diperangi Khawarij. Tapi diperanginya karena apa? Alasannya apa? Ilatnya apa? Sebagian menyatakan ilatnya adalah karena mereka kufar. Dari mana? dari ucapan Nabi SAW. Yakhruju minad din ya yakhruju sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Keluar dari Islam. Berarti kan kafir. Ya Yakhruju minad din, keluar dari agama. Kufar. Berarti diperanginya kenapa? Karena kafir. Sehingga matinya mati riddah, mati murtad. Berarti disolatkan dah. Kalau disolatkan. Karena kafir. Tetapi sebagian yang lain berpendapat tidak. Mereka diperangi karena mereka merusak. Membuat teror. Membunuh kaum muslimin. Merampas harta kaum muslimin. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Merusak di muka bumi. Maka diperanginya karena mereka merusak. Bukan karena kufar. Kalau mati, disalatkan apa nggak disalatkan. Salatkan. Wa huwa Malik wa ta'ifatun min ashabina. Dan pendapat kedua ini pendapat Imam Malik dan sekelompok dari pendapat ulama-ulama kita. Wa ajazul tidak biqitalihim dan boleh untuk memerangi langsung, bukan karena diperangi mereka, boleh. Wal ijhaz ala jarihihim dan juga membunuh orang-orang yang terluka mereka. Ini pendapat para ulama. Adapun sebagian yang lain berpendapat bahwa kalau memeranginya karena merusak di muka bumi, maka cukup ketika mereka berhenti dari merusak di muka bumi, maka berhenti di perang. Yang luka tidak dimatikan, ada tidak dibunuh sampai mati. Yang lari dibiarkan lari. Itu kalau memerangi khawarij seperti itu. Beda dengan memerangi orang kafir. Yang tidak mati ditawan sebagai tahanan, yang terluka juga tidak mengapa untuk dibunuh begitu. Eh merangi khawarij kalau pendapat kedua bahwa mereka muslimin ya. maka mereka diperanginya sebagai hukuman agar mereka menghentikan kerusakan mereka wallahu taala taala bisawab nah tafadhol panjangnya rukun diperintahkan untuk sholat Ewa. dan sandarannya adanya ulama salaf dan Syekhul Albani mengatakan bahwa itu merujuk pada sahih keterangan tetapi tidak mengatakan bahwa Syekhul Albani itu fasahahu uh. tidak mensahihkannya uh. apakah uh, ini bisa dijadikan sebagai syariat masuk atau tidak kemudian yang kedua mengenai masalah buat orang yang Eh, berzina itu harus dijilid, dicambuk. Iya. Apakah ada keterangan mengenai ketentuan cambuknya, Ustaz? Apakah yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Aceh itu sesuai syariat yang seperti fiber dan mukulnya cuma begitu saja? Atau cambuk yang sebenarnya cambuk kemudian dengan kekuatan yang penuh itu seperti apa? Iya. Ada pun yang pertama, sholat sebelum dukhul itu sunnah dan kita sudah sudah pernah membahasnya sudah lama ya. sebelum nikah ya. bahwa nanti setelah sholat makanya sampai ketika mau dirias itu dipesan nih wudhu dulu sebelum dirias sehingga dia bisa menjaga wudhu nggak usah hapus lagi nanti repot lagi Habis itu begitu akad selesai masuk sholat. Jadi rencanakan sebelum nikah, ah sebelum nikah, sebelum akad direncanakan supaya dia punya wudhu. Masuk ke kamar, serahkan e, maharnya, sholat dua rakaat. Setelah itu dia berdoa, diaminkan oleh istrinya. Allahumma jama' bainana ma jama'ta bi khair wa farriq bainana idza faragta ila khair. Dan sebaiknya setelah itu terjemahkan supaya dia paham ya Allah kumpulkan kami jika engkau kumpulkan kami di atas kebaikan dan pisahkan kami kalau engkau pisahkan kami untuk kebaikan ini bedanya dengan Kristen kalau nikah semoga Tuhan yang bukannya dan tidak memisahkannya selama-lamanya bukan begitu doanya tapi doanya dikumpulkan kalau di atas kebaikan dan pisahkanlah kalau untuk kebaikan amin diaminkan oleh istrinya udah itu yang disunahkan wallahu taala taala Hah? Ya sebaiknya begitu walaupun ada yang berpendapat boleh malamnya dan sebelum memegang ubun ubun ya setelah eh, setelah, Iya. Tidak masuk megang ubun-ubun dulu. Tidak selalu kakak wahai hawa khair majabat tidak. Audu kamu. Nah, Insya Allah. Ini doa juga. Kita iya, megang pala. Oh itu doa itu ya. Tidak selalu kakek wahai wahai khairama jabat tahan. Alaih. Dan itu jangan jangan tersinggung para wanita jangan tersinggung bahwa kalau beli binatang juga sama beli hewan kuda uh, kendaraan maksudnya nggak tahu kalau mobil gimana ya? iya hewan tunggangan karena kadang-kadang ganyang kan wa khair ma alaih wa udhu min syariha wa syari alaih ya? iya Jangan tersinggung tapi. Ah, Jangan sampai kena. Belikan di manuk gitu ya? Oh enggak enggak enggak. Tunggangan tunggangan. Makanya anda bilang apakah bisa dikiaskan dengan mobil? Walaupun anda masih ragu-ragu tapi anda sudah ucapkan ketika dapat mobil juga. Habis diganyang sama mobil terus. Allah. Anggar terus Iya. Orang oh, kadang-kadang ya itu tadi dikasih dapat mobil bukannya dapat kebaikan. Doa yang begitu. Wah iya. Dua yang habis sholat itu berarti harusnya. Sama itu. Jemaat itu itu enggak enggak cocok. Kalau <laughs> di mobil doa ya itu. Enggak ada sunahnya. Kalau yang itu tadi sunah beli kuda tunggangan sunahnya begitu. Pegang ubun-ubunnya kuda itu. Kalau yang di Al-Qur'an kan yang orang-orang dalam neraka itu ditanya oleh ahli surga kenapa kamu membangun musol itu yang menyanyikan sholat yang tiada yang dibatasi hamil itu yang tidak sholat kafir. Yang kafir. Iya, tidak sholat. Jadi itu dalil dari para ulama bahwa orang kafir itu diazab karena kekafirannya dan karena tidak melaksanakan semua keislaman. Jadi karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak begitu. Pertanyaan yang keduanya belum. Iya. Yang kedua. Iya. Apa tadi? ya. Tidak ada keterangan rinci tentang mencambuknya seperti apa. Tetapi ada kasus zaman Umar bin Khattab karena dia ya mencambuk kalau nggak salah saudaranya sendiri apa anaknya sendiri ya cambuk dengan kemes gitu beberapa hari kemudian meninggal ya. dari situ kemudian para ulama setelahnya membahas ya. seberapa cambukan itu jangan sampai mati kalau mati itu hukumnya sama dengan hukum yang lain jadi cambuk itu cambuk yang tidak mematikan. Akhirnya ada istilah begini. Tidak tahu anak. Yang pernah anda lihat di Saudi, cambuknya seperti biasa. Tetapi memang tidak tidak dengan cambuk, tapi dengan penjalin. Gitu, panjangnya. Cambuk. Kelihatan sakitnya gitu. Kalau yang di San Asia kayak nggak sakit gitu. <laughs> Hah? Menunggu, bertonton kan? yang nah, narkoba narkoba dan ah. dicabut betul-betul panjang nggak pakai baju kayak mbok iya. ya bener-bener dong bilur gimana iya yang penting sebatas bilur gitu, jangan sampai terus mati habis itu gitu. Wah, wah. Narkoba juga hukum mati ya? Hah? Narkoba hukum mati ya? narkoba. Iya, merusak yang menuju secara kematian. Apa Merusak yang membuat kematian narkoba sampai Iya, kalau terus menerus. Kalau musir udah diperingatkan sekali, udah dihukum cambuk lagi, cambuk lagi, cambuk lagi. satu saat dibunuh dia.